الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب السادس والأربعون باب yang ke-46 احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك kiram di maknanya adalah dalam ikramuhu ikramu asma'illah wa adamu isti'maliha fi syai'in yumtahan adamu isti'maliha fi syai'in yumtahan tidak menggunakannya pada tempat-tempat yang terhinakan. Jangan di lantai. Atau di tempat-tempat yang kotor. Kemudian di kertas-kertas yang dibuang sembarangan ya lebih dari itu tentunya apalagi Al-Qur'an mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab yang di dalamnya jelas banyak nama-nama Allah tidak hanya ismul ismul azam itu Allah Subhanahu Jalalah tapi juga nama-nama Allah yang lainnya maka itu termasuk diantara kesempurnaan tauhid adanya sikap ta'zim terhadap itu semua apalagi disebutkan oleh Allah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk diantara tanda takwa hatinya maka janganlah diletakkan mushaf itu sembarangan. Kitab yang kita baca, kita pelajari, lembaran-lembaran yang di situ tertulis nama Allah. Jangan diletakkan di tempat yang terhinakan. Dikisahkan Tidak nah, nah, lupa tentang Ibrahim bin Adham kalau tidak beliau Al-Junaid Yang anda ingat itu Ibrahim bin Adham Pernah berjalan-jalan di sebuah pasar Dia melihat di situ ada satu nama Allah ataupun tulisan di situ tertulis nama Allah di sana. Dia ambil, kemudian dia bersihkan dan dia letakkan di rumahnya dalam tempat di tempat yang tinggi, sedih dalam keadaan sedih dan dia merasa sayang kenapa ada nama Allah di sini kemudian terhinakan dia bersihkan kemudian diletakkan di tempat yang tinggi diceritakan bahwa beliau kemudian di mendengar suara dalam mimpinya dan tidurnya mengatakan sebagaimana engkau memuliakan kertas tersebut yang berisi nama Allah maka dia pun dimuliakan oleh Allah dan dia beliau termasuk diantara salah seorang dari tokoh ya, yang dikenal di kalangan kaum muslimin penasehat orang-orang yang senantiasa memberikan peringatan teguran mawaid Baik. Al asma itu jamak dari isim. Diambil dari kata asumu yang artinya irtifa, ulu, tinggi, mulia. Diambil juga atau diambil dari kata asimah sin mim tamarbutah asimah yang artinya alamat alamat tanda karena isim itu adalah ma yudha'u alamatan ما يوضع علامة لشيء معين مميزا له مميزا له من غيره ما يوضع لشيء معين yang diletakkan diberikan untuk sesuatu yang sudah ditakyin, ditentukan. Satu yang jelas. Sebagai alamah tanda baginya wa mumayyizan lahu min ghairi dan pembeda dari yang lain. Ini isim. Jamaknya asma. Asalnya dari asumu wasimah. Sumu karena dengan itu seorang yang diberi nama, sesuatu yang diberi nama mulia jadinya dibandingkan yang lainnya. Terhormat sekaligus menjadi simah, diambil dari simah sebagai tanda bagi dia membedakan dirinya dari yang lain. Khilaf mereka para ahli bahasa dua kata ini simah atau sumu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah merajihkan al ismu mustaq min huma. Mustaq turunan dari dua kata ini. Yang satu pendapat Basriun, yang satu pendapat Kufiun, ala kulihan. Ya, ini dari dulu. Ulama-ulama Basrah dengan ulama-ulama Kufah itu berbeda cara pandang mereka dalam urusan nahu. Baik. <clears throat> Kemudian di sini juga beliau mengisbatkan bahwa Allah mempunyai nama. Wahwa kadalik. Dan itu demikian. Allah isbatkan bahwa dia punya nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajizawna makanu ya'malun. Nah, yang pertama walillahil asmaul husna. Tegas di situ disebutkan bahwa hanya milik Allah kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik. <clears throat> Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan <clears throat> La ilaha illa huwa lahul asma'ul husna dalam surat Taha. Isbat juga bahwa Allah mempunyai nama. Dan Allah terangkan sifatnya adalah al-husna. Dalam surat Al-Isra sebagaimana telah kita lewat, sampaikan pada waktu yang lalu, kemudian terakhir dalam surat al hashr Lahul asma'ul husna. Yang itu menunjukkan diberikan kata-kata al-asmaul husna itu dengan alif lam ta'rif yang menunjukkan dia adalah sesuatu yang maklumat ada sudah dikenal. Jadi al-asmaul husna itu sudah dikenal. Diterangkan oleh Syaikhul Islam, al-asmaul husna al-ma'rufah itu adalah allazi yud'allahu biha yang Allah diseru dengannya di dalam beribadah kepada Allah dalam berdoa dan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah serta lafad-lafadnya lafad-lafad yang mengandung pujian mengandung pujian dan sanjungan inilah yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah syarat nama itu dikatakan al-asma al-husna. Dikatakan dia sebagai al-asma al-husna. Pembicaraan tentang al-asma al-husna berarti kemudian muncul apa namanya? Apakah terbatas dengan bilangan tertentu atau tidak. Nah, para ulama baik dari kalangan syafi'in ataupun bukan banyak merajihkan bahkan jumhur ulama merajihkan bahwa al asmaul husna la yuhaddad bi adadin muayyan tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Lalu bagaimana dengan hadis itu? Hadis Abu Hurairah. Nah, Nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan bilangan tertentu. Nah, apa buktinya? Ada dua hadis yang sahih bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Al Asmaul Husna itu tidak terbatas. Ada yang menyebutkan sampai lebih dari seribu nama ada yang menyebutkan lebih dari seribu nama seperti Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki menyebutkan di dalam Ahkamul Quran kitab beliau pokok Ash'ariyin dari kalangan Maliki Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Andalusi. Nah, beliau menyebutkan ada lebih dari seribu nama nama Allah al al Husna itu. Untuk bisa lihat di dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Ada juga yang berpegang bahwa tidak lebih dari 99 kaku. Pokoknya tidak bisa lebih karena lafaznya seperti itu. Seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah. Enggak mungkin. Apalagi ditegaskan oleh Rasulullah menyatakan dalam hadis itu Abu Hurairah kan menyebutkan dari Rasulullah SAW bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dahal jannah atau dalam riwayat yang lain mi'ah illa wahidah man ahsaha dahal jannah Allah punya sungguhnya Allah punya nama sembilan bagi Allah itu ada 99 nama 100 kurang satu siapa yang menghafalnya masuk surga nah Ibnu Hazm berpegang dengan teks hadis tersebut zahir hadis tersebut berarti nggak mungkin lebih dari 99 itu buktinya Rasulullah mengatakan mi'ah illa wahidah 100 kurang 1 berarti 99 ada yang mengatakan lebih dari 99 tapi tidak sampai lebih dari 200 mungkin sekitar 105 atau 110-an Nah. Nah, nah yang roji kata para ulama nama tersebut ya, hadis itu bukan membatasi bilangan atau jumlah nama-nama Allah, bukan membatasi al-asma al-husna. Bukan sebagai ya. Nah, hanya itu al-asmaul husna, tidak. Ya, jadi nama Allah itu lebih dari 99 itu. Cuma yang seseorang menghafalnya masuk surga yang 99. Seseorang yang menghafalnya masuk surga hanya 99. Mahum ya? Nah, jadi yang di, yang di kita apa orang itu menghafalnya masuk surga cuma 99. Paham ya? Nah, tetapi secara luas, secara apa namanya, banyak nama Allah itu. Nah. Misalnya apa? Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, ini yang kata para sahabat ditanya oleh apa? Oleh para sahabat, ya Rasulullah kalau gitu kenapa tidak tidak kita pelajari hadis ini, doa ini? Yang bagi lima ahadin an yata'allamah Seharusnya seorang itu mempelajari doa ini. Ketika seorang itu dalam keadaan resah, tertekan, pikirannya kacau, galau, dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka awalnya Allahumma inni abduka ibnu abdika itu dalam hisma Muslim ada itu. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka as'aluka bikulli ismin huwa laka aku minta kepadamu dengan nama-nama semua nama milikmu Dikuli ismin huwalaka. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dirimu dengannya. Fi kitabik. Eh, sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au anlamtahu ahadan min khalqik. Yang engkau turunkan nama-nama itu di dalam kitabmu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Awista serta bihi fi ilmil ghaibi indak atau yang engkau khususkan yang kau simpan dalam ilmu gaib milikmu. antaj al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi. Engkau jadikanlah ya Allah Al-Qur'an yang azim, Al-Qur'an yang mulia itu pencerah hatiku. Wajala'ahu wa nura sadri. Penerang dadaku yang memberi cahaya kepada dadaku. Wajala'a husni, wahmi, Wajala'a husni dan menghilangkan kesedihanku. Wadaha bahammi dan menghilangkan melenyapkan keresahanku. Yambagi li yata'allamahu ahad. Seharusnya dipelajari, dihafal doa ini. Allahumma ini abduk pengakuan. Aku adalah hambamu. Putra hamba laki-lakimu. Ibnu abdik. Putra hamba perempuanmu. Ibnu amatik. nasihat biadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyah hukmuk. Hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uk. Adil, sangat adil. Qada' ketetapanmu. As'aluka bikulli ismin huwala. Aku minta kepadamu dengan semua nama. Dengan menyebut semua nama milikmu. Sampai tabihi nafsak. Yang kau namai dirimu dengannya. Au anzal tahu fi kitabik. Yang engkau turunkan di dalam kitabmu au tahu ahadan min khalqik yang kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu au ista'sarta bi fi'ilmil ghaibi indak jadi disebutkan di situ ada tiga jenis tiga kelompok nama-nama Allah itu dalam hadis Ibnu Mas'ud ini ada yang Allah turunkan dalam Al-Quran dalam kitab-kitabnya ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari makhluknya. Makhluk Allah kan banyak. Yang diajarkan kepada Jibril apa kita tahu? Yang diajarkan kepada Rasulullah yang mungkin nah, ya, kalau di, kepada Rasulullah mungkin kita sampai. Yang diajarkan kepada Jibril, diajarkan kepada Malak Mikail, yang diajarkan kepada Israfil, apa kita tahu? Awi istatarta tabihi fi al ghaib indak dan nama-nama yang engkau simpan untuk dirimu. Yang kau khususkan dalam ilmu gaib. Nah, yang apalagi yang ini. Nah, bagaimana kita membatasinya? Bagaimana kita membatasi membatasinya? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi kata mereka termasuk dari kalangan ulama Syafi'i, Syafi'iyah, Al-Khattabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi layak bi adadin muayyan tidak khusus dengan mm, bilangan tertentu lalu bagaimana dengan hadis itu hadis Abu Hurairah inna lillahi tis'atan wa tis'in itu bagaimana yang lalu kalau kita bahas kita kemarin itu ini tiket untuk masuk surga menghafal nama-nama Allah itu adalah menghafal yang 99 ini. Itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ada yang menyebutkan ini 81. Ini berapa ini? 18. Ini berapa ini? 81. Tapi enggak, enggak ada dalilnya. Jadi jangan diterima. Jangan terima. Ada yang memang akal-akalan seperti itu. Berarti ini lambang Asmaul Husna Ala kulli hal nama-nama tersebut memang Syekh Muhammad bin Shalih al menelusuri Al-Qur'an beliau menemukan 81 dalam Al-Qur'an kemudian 18 memang 18 di dalam sunnah dalam hadis nah, seperti yang kita sebutkan kemarin Al-Hafi, nah itu yang beliau taradud. Tapi para Ibnu Hajar al Asqalani memasukkannya sebagai salah satu al asmaul husna dengan pengertian dia lebih halus daripada ini apa semakna dengan al-bar. Nama Allah kan ada al-bar. Itu mereka katakan al-hafi maknanya mirip dengan al-bar. Kemudian pembahasan tentang nama-nama tersebut bagaimana dalam kawaidun muslah yang sudah kita lewat penetapannya itu bukan dengan perasaan bukan dengan logika bukan dengan ijtihad bukan dengan ijtihad Nama-nama itu sudah ada, tinggal kita menelusurinya. Melihat dengan kriteria tadi. Nama-nama itu, nama-nama yang selalu dipanggil Allah dengannya. Dibaca dalam doa. Lafat-lafatnya, lafat-lafat yang terasa manis. Gimana anda kita membaca Al-Quran? Bagi orang yang hidup hatinya, nikmat membaca Al-Quran. Lebih-lebih di situ adalah nama-nama Allah Makanya kata mereka bahwa nama-nama Allah itu bukan makhluk. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah itu banyak. Nah, ya, sifat-sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, nama-nama Allah yang harus kita juga ingat bahwa ketentuannya nama-nama Allah itu disifati oleh Allah dengan al-husna, puncak dan tidak ada lagi yang lebih baik dari nama-nama Allah. puncak Tidak ada yang lebih baik dari nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu hendaknya adalah nama nama jati diri, ya nama identitas kalau kita katakan bahasa kita nama nama nama zat sekaligus sifat. Ini nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu nama sekaligus sifat. Begitu juga Allah berikan nama-nama kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada kitabnya Al-Qur'an. Allah namakan dia memberikan nama dia Al-Furqan, Nah, ada menyebutkan juga Al-Burhan, Al-Kitab, Kitabul Mubarak, Al-Quran Al-Majid. Nah, itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Nama Rasulullah juga seperti itu. Nama beliau, nama sekaligus sifat. Yang kata Ibnu Qayyim kalau dilambil dari apa namanya diteliti lagi, bisa sampai 200 nama Rasulullah. 200. yang kita hafal mungkin anak-anak kita ya hafal itu. Yang di pratafid nama-nama Rasul nama-nama Rasulullah itu ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib. Nah, antum belum tentu hafal. ya, anak-anak kita hafal mereka. Kelas 1, kelas 2, bahkan di pratafid mungkin hafal di kelas-kelas apa kelas terakhir apa? tidak jin, jin. Nah. Baik. Nah, nama Allah adalah nama-nama yang husna, puncak, paling baiknya, paling indah, lafadznya terasa manis. Anu baca, antum baca, dan membaca dalam sujud, doa panggil nama Allah. Ya Latif Ya Khabir Ya Karim Ya Mannan Ya Razak Luar biasa Merasa Menitik air mata itu Nangis Lezat Bagaimana lezatnya orang itu mendengarkan Al-Quran al quran Setiap nama Allah itu secara terpisah sendiri-sendiri dia secara mufrada itu mengandung kesempurnaan menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna dan istimewa lebih-lebih ketika dia bergabung bersama nama-nama yang yang lain nah, ini istimewa di antara istimewanya nama Allah Tambah lagi, kita mau tahu Al-Aziz. Itu mengandung kesempurnaan. Al-Hakim mengandung kesempurnaan yang khusus bagi masing-masing. Tapi ketika dia bergabung disebutkan di akhir-akhir ayat Innallaha wa huwal azizul hakim itu luar biasa. Ada keindahan lain, kesempurnaan lain dari bergabungnya dua nama ini. Bahwa izahnya Allah itu beriringan dengan sifat hakimnya Allah. Dan hikmahnya Allah itu bukan karena Allah lemah, tapi justru karena keperkasaannya. Begitu yang lainnya. Nah, diantara yang seperti ini untuk melihat dan biasanya penutup-penutup ayat itu yang disebutkan di situ nama-nama Allah yang agung itu selalu bersesuaian dengan ayat depannya. Itu disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam Al-Qawaid Al-Hisan di tafsir Al-Quran. Sebagai contoh yang mungkin sering kita dengarkan ya. Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ayatnya apa terakhir? Hah? Wa huwal azizul hakim. Nah, dulu ada orang Mu'tazilah yang mengatakan nah, Al-Quran itu sama saja. Atau bukan dia, dia bukan bermaksud untuk apa, tapi dia lupa. Mungkin ya, imamnya. Wahwal ghafurur rahim. Wah, itu bukan kalamullah. Seorang badui nyeletuk, itu bukan kalamullah. Kamu jangan ngawur, marah yang membaca ini. Kamu jangan ngawur. Ini kalamullah, saya baca Al-Quran ini. Itu bukan kalamullah. bantah-bantahan. Akhirnya lihat lagi mushaf. Dia baca. Iya. Keliru dia. Wa huwal azizul hakim. Dia baca, "Ah, itu baru kalamullah." Dijawab sama orang Badui ini, "Kalau kamu baca tadi wa huwal ghafurur rahim, kenapa Allah memotong tangannya?" Ya, enggak pantas lah. Allah mau Pengampun. Kenapa enggak kenapa dipotong tangannya orang mencuri itu? Makanya ditutup dengan kalimat Al-Azizul Hakim itu ada hikmah Ya. Nah, kalau orang Mu'tazilah dan yang semisal mereka sekarang di sekarang ini didukung oleh orang-orang liberal, mereka mengatakan Islam itu kejam, zalim, masa tangan ini ya, dan segala macam. Nah, disebutkan oleh para ulama kita hikmahnya. Ketika dia terlanggar dalam keadaan dia lurus, tangan itu lurus, terlanggar satu jari kelingking ini. Nilainya sama dengan 100 ekor unta. Satu miliar itu kan. Taruh angka-angka yang paling murah sekarang sapi atau kerbau apa unta 10 juta. Nah, biasanya lebih sekarang ya 20 juta. Satu kelingking ini nilainya kelingking seorang muslim satu nilainya dua miliar. 100 ekor unta. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga amanah, tidak aman harta orang lain dari tangannya, jatuh nilainya, tidak ada harganya maka dia layak dipotong. Itu hikmah. Paham kan? Itulah hikmahnya. Ketika orang lain terjaga. Tidak terjaga harta orang lain. Dia ambil dengan cara yang balim. Gak ada nilainya. Nah, Bersihkan. Nah, itu diantara yang. lain. Tapi mereka menyebutnya dengan syair. Itu antum lihat dalam Abu Al Bayan di Syekh rahimahumullah. Baik. Selalu bersesuaian. Ya yang di dalam itu Hisan di tafsiril Quran. Nah, kemudian nama-nama Allah itu apa ya faedah yang berikutnya. Kalau tadi sudah al-husna tauqifiyah tauqifiyah. Tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan nas dalil. Nah, harus berdasarkan dalil. Nah, ini makanya ditelusuri oleh para ulama dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Ibnu Hazm tadi menyebutkan apa dia mengatakan 899 itu nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Beliau cuma dapat 86. Dari Al-Quran itu beliau dapatkan cuma 86. Kurang dari masih berapa lagi itu 13 13 lagi belum beliau dapatkan. Tapi beliau arahkan bisa dicari di Sahihul Akhbar, Sahih hadis-hadis. Kemudian nama-nama Allah itu menunjukkan kepada nama sekaligus sifat. Ini dalalahnya kepada sifat dan zat itu meliputi tiga dalalah. Dalalah ada istilahnya dalalah apa ya? Eh, ada istilah mereka dalalah mutabaqah mutabaqah dalalah tadammun dan dalalah iltizam dalalah mutabaqah ini atau mutabaqah ini dalalah yang menunjukkan kepada semua makna nama-nama tersebut menunjukkan zat dan sifat sekaligus melalui dalalah mutabaqah kemudian kalau dia hanya menunjukkan kepada zat atau menunjukkan kepada sifat saja secara terpisah, artinya gini, e, ditanya kita oleh seseorang, nah, apa maknanya sifat Al-Khalik, nama Allah Al-Khalik? Nama Allah Al-Khalik menunjukkan zat Allah, zat yang bernama Al-Khalik. Ini betul, ini betul. Ini berdasarkan dalalah tadammun namanya. Apa yang kamu ketahui tentang dalal apa nama nama Al-Khaliq? Nama Al-Khaliq itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat khalq, mencipta. Dia sebut itu saja. Menunjukkan bahwa Allah punya sifat maha mencipta. Ini namanya dalalah tadammun. Jadi dia tidak menyebutkan. Tapi kalau dia apa yang kamu ketahui tentang dalalah eh, tentang nama Allah Al Khalik. Al Khalik menunjukkan nama Allah yaitu Al Khalik, nama zat Allah Al Khalik sekaligus sifatnya Al Khalq. Ini namanya dalalah mutabiqah. Dua-duanya dia sebut. 100 nilainya. Kemudian, nah, itu ya. Ini dalalah mutadifah. Dia menunjukkan nama sekaligus sifat. Dengan dalalah mutadifah tadi. Kalau satu-satu namanya dalalah tadammun. Lalu bagaimana dengan al-iltizam? Al-iltizam itu konsekuensi dari nama tersebut. Menunjukkan sifat hal. Dari sifat mencipta ini berarti Allah itu mempunyai sifat lain apa sifat kudrah dan ilmu. Kok bisa? Sesuatu yang tidak punya kudrah nggak mungkin bisa mencipta. Sesuatu yang tidak punya ilmu tentu juga tidak bisa mencipta. Berarti menunjukkan apa? Bahwa Allah sebagai al Khalik pencipta, dia punya sifat ilm dan kudrah. Dengan dalalah iltizam. Itu di luar namanya. Nah. Baik. Nah, itu di antara mungkin faedah yang antum lihat lagi dalam kaidul musla yang sudah kita kita lewat. Nah, nah sekarang pengertian yang di apa yang perlu yang penting itu apa yang disebutkan dalam hadis Abdul Abu Hurairah radhiyallahu anhu Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi tentu yang dimaksud bukan kata Syekh Utsaimin bukan bukan kita sekedar menulis di kertas atau kita fotokopi atau kita beli bukunya terus dibacain satu-satu dihafalin bukan sekedar itu. Ada beberapa maratib al apa makna atau maratib dari al ihsa yang di dalam hadis tersebut yang pertama meliputi lafad-lafadnya. Kita tahu nama-nama tersebut secara satu persatu bisa kita sebut. Ihatatu al-ihatatu biha lafzan. Meliputinya secara lafad. Artinya kita mem, bisa membacanya tanpa melihat. Nah. Tahu. Kemudian yang kedua, fahmuha maknan, memahami maknanya yang ketiga, at-ta'abbudu lillahi bimuqtadaha. Yang pertama meng, ya tentu menghafalnya anggaplah itu sebagai penghafalnya. Yang kedua memahami maknanya, yang ketiga beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama tersebut. Konsekuensi dengan nama tersebut atau dengan asarnya atau dengan hukumnya sebagai gambaran. <clears throat> Beribadah kepada Allah dengan konsekuensinya itu bisa dengan yang disebut dia ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an fad'uhu biha. Panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, doa yang disebutkan di dalam ayat ini juga dalam ayat yang lain Al-Qur'an meliputi doa masalah dan doa ibadah. Fadu'uhu biha dalam surat Al-A'raf ayat 180 itu fadu'uhu biha itu meliputi doa masalah dan doa ibadah. Nah, doa masalah doa masalah itu kita meminta kepada Allah hajat Meminta kepada Allah hajat, kebutuhan, keperluan, keinginan. Meminta kepada Allah hajat kita dengan bertawasul kepada Allah menyebut nama yang sesuai. Dengan bertawasul kepada Allah menyebut nama yang sesuai. Kita berharap rezeki, ya Razak. Panggil Allah, ya Razak. Kita mengharapkan ampunan. Ya ghafur. Kita mengharapkan apa namanya lagi yang lain hidayah. Nah, kita mengharapkan pertolongan. Panggil nama-nama Allah yang sesuai. Ya, bang mereka yang memasukkan nama-nama Allah seperti An-Nasir atau Khairun Nasirin. Nah, sebut Nah, ya Aziz, ya Jabbar. Menyebut nama yang sesuai. Itu doa masalah. Doa ibadah. Doa ibadah Nah, Anda kita menghadirkan menghadirkan nama-nama tersebut, pengertian nama-nama tersebut, termasuk dalamnya pas konsekuensi nama tersebut, Nah, di dalam hati. Misalnya, Pak, kita tahu Nama Allah Al-Alim. Allah punya ilmu. Ilmu Allah itu maha luas. Nah, karena tahu Allah itu maha luas ilmunya, hati-hati kita dengan keadaan diri kita. Jangan sampai kedapatan oleh Allah kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemanapun dan bagaimanapun kita bersembunyi, apapun yang kita lakukan, yang kita simpan di dalam hati pasti diketahui oleh Allah. Ini maksudnya. Ini doa ibadah. Bahwa kita menghadirkan tuntutan nama-nama tersebut dalam ibadah kita, dalam hati kita. Sifat al-alim, sifat nama Allah al-alim, kita munculkan sifat ilmu Allah. Bahwa Allah mau mengetahui segala sesuatu. Nah, ketika tahu dia Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, dia akan jaga tangannya. Dia akan jaga matanya. Dia akan jaga lintasan-lintasan pikirannya. Nah, itu satu. Misalnya lagi, nama Allah Ar-Rahman. Allah punya sifat rahmah. Allah punya sifat rahmah. Allah punya sifat rahmah, maka kata para ulama, maka beramallah, kerjakanlah amalan saleh untuk mengundang rahmat tersebut. Berupaya untuk mendapatkan rahmat tersebut dengan beramal beramal saleh. Jadi orang yang rahim, yang pemurah, yang penyayang. La yarham Tidak akan Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayang tidak akan bisa disayang dirahmati oleh Allah. Itu salah satunya. Berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsin. Yang berbuat ihsan kepada Allah, ikhlas dalam ibadah dan berbuat ihsan kepada sesama. Nah ini diantaranya. Nah itu kiaskan yang lainnya seperti itu. Nanti nah, satu persatu nanti insya Allah kita mulai pada kesempatan yang akan datang. Nah itu diantara bentuk-bentuknya. Nah di sini terkait dengan ini termasuk diantara upaya menghormati nama-nama Allah bahkan merubah nama nama kita demi untuk menghormati nama-nama Allah. Qala rahimahullah an Abi Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam Abu Shuraih dulunya di Hani. Ya, ya. Itu dulu dikenal sebagai orang yang bijak di kampungnya. Ada perselisihan kelompok suku ataupun apa, mereka datang kepada beliau minta diselesaikan. Nah, jadi ya, nah, mereka ridho dengan keputusan Al-Hakam. Ini Al-Hakam itu juga nah, ya, Nah, ini satu. Nah, dalam apa? Nah, secara bahasa Al-Hakam itu yang menghukumi di antara sesama di antara manusia dan memutuskan perkara mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan membuat semua pihak senang. Nah, ini Al-Hakam secara ya. Nah, ketika Abdul Hakam seperti itu sifatnya, itu kan kebaikan. Nah, dia diberi kunyah oleh digelari oleh masyarakatnya dengan Abdul Hakam. Faqala Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memuji kenapa sebabnya? Bagus sekali. Mereka datang kepadamu kemudian kamu mengadili mereka apa namanya bereskan persoalan mereka dalam keadaan semuanya riba. Tapi kata Rasulullah, "Innallaha huwal hakam." Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, wa ilaihil hukmu dan kembali kepada Allah semua keputusan. Seperti itu Allah yang bisa berbuat seperti itu. Yang mengadili, menyelesaikan urusan, menetapkan keputusan, itu adalah hak hak Allah dari nama Allah Al-Hakam. Nah. Ya, nah, seperti diterangkan oleh beliau radhiyallahu anhu, inna qawmi in ikhtalafu idza ikhtalafu fi syai'in atauni." Fahakam tu bainahum faradiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hada. Itu alasannya kenapa beliau diberi nama Al-Hakam. Ini mereka berselisih dalam satu masalah kemudian datang kepada saya. Lalu saya putuskan urusan mereka dan mereka ridha. Dua kelompok itu ridha. Alangkah bagusnya ini kata Rasulullah. Famalaka minal walad. Siapa anakmu yang laki-laki? Nah, qultu -laki? Syuraih Muslim Abdullah. Qala faman akbaruhum? Siapa yang paling besar? Qultu Syuraih. Kata beliau Syuraih. Fa Abu Syuraih. Sejak itu beliau dikunyahi Abu Syuraih. Nah, ini demi untuk menghormati karena ada di antara nama-nama Allah itu yang memang dia itu adalah nama-nama yang khusus nah, dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah. Nah, seperti di sini Al-Hakam misalnya. Nah, ya. Nah, Kemudian kemarin-kemarin Ar-Rahman. Itu milik Allah yang khusus. Ar-Rabb. Dengan alif lam. Ar-Rabbu. Itu hak Allah. Tidak boleh. Kalau makhluk yang menyandangnya. Boleh sebagai mudhaf. Rabbul Bait. Rabbul Kitab. Ya. Boleh. Ini maknanya artinya sahib. Ya, pemilik. Nah, Nah ini diantara bentuk sikapnya Rasulullah SAW menghormat untuk memuliakan nama Allah dan mengajarkan kepada kepada umatnya. Walaupun itu adalah ini bagus, ya karena dalam ayat juga enam eh, la la fi katsir min najwahum illa man amara marufin au nah dan seterusnya ayat surah An-Nisa itu itu nah menunjukkan kebaikan apa yang dilakukan oleh Abu Shurahim. Tapi itu untuk menepis menghilangkan apa namanya adanya dugaan walaupun jauh kesamaan sifat dengan hanya yang khusus yang merupakan hak khusus Allah maka nah, harus di dirubah dan dihilangkan. Nah, seperti disebutkan oleh beliau dalam Masail. Al-ula ihtiramu sifatillah wa asma'illah walau lam yaqsid makna. Menghormati sifat Allah dan nama-nama Allah walaupun tidak bermaksud seperti itu yang dimaukan. Artinya mem mempersekutukan nah, orang yang diberi nama itu dengan dengan Allah. Ini yang seperti yang juga yang yang lalu. Ya. Seperti yang lalu menamai qadi qudah, Sultan salatin, malikul muluk tidak boleh. Saniyah taghyirul ismi li ajli dhalik. Merubah nama ini untuk menghormati nama tersebut, nama Allah. Asalisah ikhtiaru akbaril abna lil kunyah dan memilih anak yang terbesar menjadi kunyah. Boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi seringnya laki-laki. Nah, kalau belum punya anak, tidak punya anak, boleh dikunyahi, boleh. Bunda Aisyah radhiyallahu anha dikunyahi oleh Rasulullah Ummu Abdillah. Nama keponakannya anak Zubair, anak Asma bintu Abi Bakar, Ummu Abdillah. Itu boleh. Nah, di dalam hadis ini ada dalil tentang mengajari orang yang tidak tahu. Mengajari orang yang tidak tahu. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan oleh sebagian ulama kalau seseorang itu melihat sesuatu perkara yang diharamkan kemudian ada alternatif lain yang lebih dekat, maka dia adalah artian dia tetap melarang perkara yang haram tapi diarahkan untuk ya, memberikan ganti jalan keluar walaupun ini tidak lazim ya tapi kalau dia mampu dia lakukan seperti itu nah, seperti Rasulullah SAW memberikan solusi ketika namanya dirubah, nama Abu Surai itu dirubah dari Abu Hakam jadi Abu Surai dia berikan siapa anakmu yang terbesar namanya diganti, diberikan namanya kunyahnya Abu Surai Nah, nah ini diantara yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah. nah wallahu a'lam. Bishawab.